Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah hamdan kathiran tayiban, mubarakan fi Kama yuhibbu rabbuna wa yardha Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah Pada pertemuan yang lalu Kita sempat membahas Tentang asbabur rizq Sebab-sebab Yang mendatangkan rizki ada beberapa sebab yang telah kita sebutkan pada pertemuan-pertemuan yang lalu dari sebab-sebab yang mendatangkan rizki Allah subhanahu wa ta'ala faman yadhkur lana hadhil asbab Siapa yang bisa menyebutkan beberapa sebab tersebut yang sudah kita sebutkan? Al-awwal yang pertama adalah takwa Allah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ini sebab yang mendatangkan rizki. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan baginya jalan keluar. Dan Allah akan memberikan rizki kepadanya dari jalan yang tidak dia sangka. Kemudian sebab yang kedua, at tawakkalu 'ala Allah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh." Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. yaitu menyandarkan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan disertai melakukan sebab atau perbuatan atau aktivitas untuk mendapatkannya kemudian menyandarkan hasilnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala Kemudian di antara sebab yang mendatangkan rizki Allah Subhanahu wa taala adalah al-istighfar banyak meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini ditunjukkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara Nuh alaihi salatu wassalam berkata kepada kaumnya Istaghfiru rabbakum Minta ampunlah kepada Rob kalian karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Dan niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan hujan dari langit untuk kalian. Dan niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memperbanyak anak-anak dan harta kalian. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan untuk kalian kebun-kebun dan juga sungai-sungai yang mengalir di antara kebun-kebun tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya istighfar meminta ampun kepada Allah mendatangkan rizki. Kemudian sebab yang berikutnya adalah belum baru tiga yang disebutkan. Sebab yang berikutnya adalah at-taubah. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memenuhi syurutuha dengan memenuhi syarat-syarat taubat. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. langsung berhenti dari perbuatan kemaksiatan tersebut menyesali perbuatan maksiat tersebut dan bertekad kuat untuk tidak mengulanginya kalau berkaitan dengan hak seorang hamba maka dia meminta halal kepada hamba tersebut atas hak yang telah dia langgar. Taubat yang benar akan mendatangkan rizki Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Wa anistaghfiru rabbakum, thumma tubu ilaihi yumatti'kum mata'an hasana ila ajalim musamma dan mintalah ampun kepada Rob kalian kemudian bertaubatlah kepadanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kalian mataan hasana pemberian yang baik dan pemberian yang baik ini adalah rizki Allah Subhanahu wa taala ila ajali musamma sampai pada waktu yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan Ini menunjukkan bertaubat kepada Allah akan mendatangkan mataan hasana. Pemberian yang baik, anugerah yang baik dari Allah Subhanahu wa taala yaitu rizki Allah. Sampai pada waktu yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Kemudian di antara sebab-sebab yang mendatangkan rizki Allah Subhanahu wa taala juga adalah menerapkan syariat Allah Subhanahu wa taala dalam diri-diri kita. dan menerapkan syariat Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini. Ini sebab yang mendatangkan karunia dan rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan tentang ahlul kitab orang-orang Yahud dan Nasara Allah berfirman walau annahum aqamut Taurah wal Injil wa ma unzila ilaihim min rabbihim la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim Allah Subhanahu wa taala berfirman walau annahum aqamu Taurat wal Injil wa ma unzila ilaihim min rabbihim kalau seandaikan mereka ahlul kitab melaksanakan hukum-hukum yang terdapat dalam Taurat dan Injil dan yang terdapat dalam kitab yang diturunkan kepada mereka yaitu di dalam Al-Qur'an jika mereka melaksanakan hukum-hukum yang terdapat dalam Taurat, Injil dan juga Al-Quranul Karim Yang Allah turunkan dari Rob mereka Maka niscaya la akalu min fawkihim Niscaya mereka akan mendapatkan makanan dari atas mereka Allah turunkan rizki dari atas dengan menurunkan hujan yang membawa rahmat yang hujan tersebut menjadi sebab tumbuhnya pepohonan, tumbuh-tumbuhan dan seterusnya. Wa min tahti arjulihim dan niscaya mereka akan mendapatkan makanan dari bawah kaki mereka. Itu dari bumi dengan tumbuhnya tumbuh-tumbuhan, pepohonan ya, dan seterusnya yang menghasilkan buah-buahan, biji-bijian, panen yang melimpah dan seterusnya. Ini jika mereka melaksanakan atau mengerjakan dengan benar apa-apa yang terdapat dalam Taurat dan Injil dan apa-apa yang terdapat di dalam Al-Qur'anul Karim. Maka ayat ini menunjukkan bahwa tatbik syariatillah menerapkan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala ini sebab yang mendatangkan rizki. Dikatakan dalam ayat tadi, seandainya mereka itu ahlul kitab, mengamalkan Taurat atau Injil dan Al-Quran, maka niscaya mereka akan mendapatkan rizki dari atas dan dari bawah. Ini yang keberapa? Kelima. Wamin min asbabi rizq. Yang berikutnya termasuk daripada sebab-sebab yang mendatangkan rizki adalah al-hijratu fi sabilillah berhijrah di jalan Allah. Dan makna hijrah, makna hijrah ya, adalah berpindah dari negeri kafir ke negeri muslim. Ya. Berpindah dari negeri kekufuran menuju ke negeri Islam. Hada wal hijrah. Seperti hijrahnya para sahabat dari Mekkah ke Madinah. Yang Mekkah ketika itu adalah negeri yang penuh dengan kesyirikan. Yang sulit untuk menerapkan syariat-syariat Allah sulit untuk menegakkan peribadahan kepada Allah sulit untuk menegakkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Sehingga disyariatkan ketika itu hijrah dari Mekah ke Madinah. Namun ini berlaku hanya sampai Fathu Mekkah. Ya. Adapun setelah dibebaskannya kota Mekkah, ya, ditaklukannya kota Mekkah, ya, sehingga menjadi negeri Islam, maka tidak ada lagi hijrah dari Mekah ke Madinah. Namun masih ada hijrah dari negeri satu ke negeri yang lainnya, yaitu dari negeri kekufuran ke negeri Islam dan amalan hijrah adalah amalan yang agung amalan yang berat kecuali bagi orang-orang yang Allah rahmati amalan yang agung ini dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis atau menjadi e, contoh ya, suatu amalan dalam sebuah hadis. Itu dalam hadis apa? Ya? Innamal a'malu binniyat. Wa innamalikul imri'im manawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih ila ilallahi wa rasulih. Sesungguhnya amalan-amalan tergantung niatnya dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Maka barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya Maka hijrahnya adalah kepada Allah dan Rasulnya ya. Rasulullah mencontohkan amalan dari berbagai amalan yang ada Allah contohkan dengan amalan hijrah ya, Dalam hadis ini, hadis yang mulia ini tentang niat Menunjukkan mulianya amalan hijrah ya. Besarnya pahala hijrah ya. Dan amalan hijrah ini adalah salah satu sebab yang mendatangkan rizki Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga jangan takut. Nah, ketika hijrah harus meninggalkan oh, kemewahannya, ya, kekayaannya dan seterusnya yang tidak bisa dibawa. Ya. Khawatir di negeri yang lain dia naam tidak mendapatkan penghidupan ya, jangan khawatir dengan kekhawatiran-kekhawatiran yang seperti ini ardullahi wasi'ah ya. bumi Allah subhanahu wa ta'ala sangatlah luas ya. Dan hijrah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala sebab yang mendatangkan rizki Allah sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala tegaskan di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-100 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً dan barang siapa yang berhijrah di jalan Allah Maka niscaya dia akan mendapati di bumi ini Tempat hijrah yang luas dan rizki yang banyak Allah janjikan orang yang berhijrah di jalan Allah maka dia akan mendapatkan tempat hijrah yang luas ya. mendapatkan kelapangan ya. dan juga mendapatkan rizki yang banyak ya. Demikianlah keyakinan para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in ketika mereka mendapatkan perintah untuk hijrah dari Mekah ke Madinah ya, maka yang ada adalah sami'na wa ta'na kami mendengar dan taat segera melakukan hijrah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Berhijrah ya. Tidak takut nanti di sana bagaimana ya. Nah, khawatir nggak betah atau yang semisalnya lah. Ya. Khawatir akan mendapatkan kesulitan, kesusahan ya di tempat yang asing lah Mereka yakin bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala yang akan menjamin ya, kehidupan mereka. Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan rizki. Ya. Rizku Allah, rizki datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan dari makhluk. Adapun makhluk hanya sekedar perantara Adapun yang memberikan rizki ya, secara hakiki adalah Allah Subhanahu wa taala sehingga seorang hamba tidak seyogianya untuk takut miskin, fakir atau yang semisalnya ketika melakukan hijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Fal hijratu sababun min asbabir rizq. Maka hijrah adalah salah satu sebab yang mendatangkan rizki Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian sebab yang berikutnya yang ke tujuh. Di antara sebab yang mendatangkan rizki Allah subhanahu wa ta'ala adalah At-tafarruq li'ibadatillah mencurahkan diri untuk beribadah kepada Allah. Menfokuskan diri untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Ini sebab yang mendatangkan rizki Allah. Apakah maknanya Makna mencurahkan diri untuk beribadah kepada Allah kemudian kita meninggalkan pencarian maisha, meninggalkan pekerjaan ya, yang mendatangkan maisha. Ya. Kalla bukan ini yang dimaksud. Bukanlah yang dimaksud dengan memfokuskan diri, mencurahkan diri untuk beribadah kepada Allah adalah meninggalkan pekerjaan lah. Ya. Akan tetapi yang dimaksud dengan mencurahkan diri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah menfokuskan hatinya untuk senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala mencurahkan hatinya untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini makna tafarruq li ibadatillah. Itu mencurahkan hatinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatinya senantiasa terkait dengan Allah Subhanahu wa taala mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terdapat rasa khauf, rasa roja. Ya. Ini amalan-amalan hati. Ya. At-tawakkal dan seterusnya dari amalan-amalan hati. Difokuskan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun jasad ini maka tetap bergerak, bekerja ya, untuk mencari rizki. Hatinya selalu terkait dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan jasadnya bergerak. Ya. lebih rizq untuk mencari rizki Allah Subhanahu Wa Taala bekerja. Ya. Mencari maisha bil kasbi thayyib ya. dengan kasb ya. pekerjaan yang thayyib sehingga orang yang seperti ini pekerjaannya aktivitasnya tidak melalaikan hatinya untuk senantiasa terkait dengan Allah Subhanahu wa taala ketika dia tergoda dengan suatu pelanggaran, kemaksiatan dan dosa dan yang lainnya maka dia takut sehingga tidak jadi. Ya. Ketika dia melakukan ibadah, kebaikan dan seterusnya maka dia berharap agar ibadah dan amalan baik tersebut diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hatinya selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walaupun jasadnya ini mungkin bekerja ya, dengan jenis pekerjaan yang berbeda-beda. Ya. Sehingga orang yang seperti ini pekerjaannya, aktivitasnya tidak melalaikan dia dari ibadah kepada Allah. Tidak melalaikan dia dari akhirat Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan pekerjaan yang dia lakukan adalah pekerjaan yang bernilai ibadah. Ya. Karena apa yang dia lakukan pekerjaan yang dilakukan diniatkan ya, untuk suatu niat yang mulia, niat untuk memenuhi kewajiban memberi nafkah kepada keluarga ya, atau dengan niat supaya bisa mendapatkan rizki makanan dan seterusnya sehingga dia bisa menyantapnya sehingga dia akan dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baik ya, ketika telah mendapatkan makanan, minuman, ya, kemudian menghasilkan kekuatan badan, maka kekuatan badannya digunakan untuk beribadah kepada Allah. Ya, atau dia niatkan ya, dari pekerjaan tersebut hasilnya digunakan untuk bersodakoh ya, atau dia niatkan untuk membeli pakaian yang digunakan untuk menutup auratnya ketika sholat ya, dan seterusnya dari berbagai macam niat-niat yang mulia sehingga pekerjaan yang dia lakukan ya, bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala bukan pekerjaan yang bernilai berlomba-lomba dalam hal dunia bukan pekerjaan yang melalaikan dari akhirat Allah Subhanahu wa taala dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala bukan pekerjaan yang tujuannya untuk at-takatsur ya berbangga-bangga dengan banyaknya harta. Ya. Tidak. Ya. Tetapi dengan niatan-niatan yang telah disebutkan tadi. Sehingga aktivitasnya mendapatkan nilai ibadah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Innamal a'malu bin niyah. Sungguhnya amalan-amalan itu tergantung daripada niatnya. Fatafarruq liibadatillah min asbabi rizq maka mencurahkan diri untuk beribadah kepada Allah ini termasuk daripada sebab-sebab rizki. Diriwayatkan dalam Sunan Ibnu Majah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Inna Allah Ta'ala yaqul Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, hadis kursi. Allah berfirman, "Ya bani Adam tafarraq li ibadati am la sadraka ghina wa asud faqra wa illa taf'al mala'tu yadaka shughla wa lam asud faqra." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Ibnu Adam, wahai anak Adam, curahkanlah dirimu untuk beribadah kepadaku maka niscaya aku akan memenuhi dadamu dengan kekayaan. Aku akan memenuhi dadamu dengan rasa kaya. Rasa cukup. Wa asuddu faqrak dan niscaya aku akan menutup kefakiranmu. Wa illa taf'al dan kalau engkau tidak melakukan ini, tidak bertafarruk untuk beribadah kepada Allah, Malaktu yadaka syughla, maka aku akan penuhi tanganmu dengan kesibukan-kesibukan. Ya. Walam asudah fakrak dan aku tidak akan menutup kefakiranmu. Selalu merasa kurang. Ya. Ini janji Allah subhanahu wa ta'ala bagi orang yang bertafarrub li'ibadatillah Ya, mencurahkan diri untuk beribadah kepada Allah Allah akan menjadikan kekayaan dalam hatinya ya. laisal ghina an kasratil ard walakinnal ghina ghina nafs bukanlah kekayaan itu dengan banyaknya harta benda melimpah ruahnya harta bukan ini kekayaan yang hakiki Ya, nyatanya banyak orang yang melimpah hartanya, ya, tetapi tidak merasa kaya, selalu merasa kurang. Ya. Sehingga benar apa yang dikatakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kasratil bukanlah kekayaan dengan banyaknya harta benda. Walakinnal ghina ghina nafs. Akan tetapi kekayaan yang hakiki adalah dengan kaya hati hatinya merasa kaya, merasa cukup dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala bagikan kepadanya. Ya. Bersyukur dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala bagikan kepadanya. Ya. Ini orang yang kaya dengan kekayaan yang hakiki. maka bertafarruq li ibadatillah ya, mencurahkan diri untuk beribadah kepada Allah ini sebab yang mendatangkan rizki ya. Allah akan menjadikan hatinya kaya Allah akan menjadikan Allah akan menutup kefakiran dari diri orang yang bertafarruk mencurahkan diri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika tidak demikian, ya, hatinya tidak terkait dengan Allah. Ya. Tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tidak takut kepada Allah, tidak ada rasa harap kepada Allah, ya. nah. maka orang-orang seperti ini akan Allah penuhi tangannya dengan sogel, kesibukan-kesibukan. dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menutup kefakiran dari hatinya. Dia selalu merasa kurang, ya. Selalu merasa miskin, fakir dan seterusnya. Maka hadis ini ya, hadis yang disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala menunjukkan kepada kita bahwasanya bertafarruq untuk beribadah kepada Allah adalah salah satu sebab yang mendatangkan rizki. Ya. namun seperti yang kita sebutkan tadi, makna mencurahkan diri untuk beribadah itu bukan meninggalkan pekerjaan. Ya. Nah, karena ini makna yang keliru, ya. makna yang diyakini oleh kaum sufi, orang-orang sufi. yang mereka meninggalkan sebab-sebab ya, pekerjaan dan yang lainnya ya, tidak peduli ya, dengan sebab-sebab tersebut ya, bahkan mereka menganggap melakukan sebab-sebab itu e, jenis kesyirikan ya. Padahal tidak demikian Melakukan sebab ini masyuruk disyariatkan yang terjatuh ke dalam kesyirikan adalah yang menyandarkan diri kepada sebab. Ya. Sehingga Syekhul Islam rahimahullahu taala mengatakan At-tawakkul bila asbab maqduhun fi syariah. Wa tawakkul bila asbab Kaduhun fi syariah ya. Wa tawakkul 'alal asbab yang kedua, wa tawakkul 'alal asbab syirkun. Atau kama qala rahimahullahu taala bertawakal tanpa melakukan sebab ya, ini tercela dalam syariat. Nah, ya, motornya nggak dikunci. Ya. Kenapa nggak dikunci nanti hilang? Tawakal Allah. Ya. Ini apa? Ini tawakal yang keliru ya. ini tercela ya. mestinya dia kunci rapi ya. nah bila perlu dengan kunci ganda ya. kemudian saya bertawakal kepada Allah kalau sampai hilang ya. karena sudah berusaha untuk menguncinya nah. ini tawakal yang benar ya. sehingga bertawakal tanpa melakukan sebab ini tercela dalam syariat ya. mau hafal Quran tapi nggak mau eh, mau ha jadi hafid tapi nggak mau menghafal, ya. nah, mau kenyang tapi nggak makan, ya. keliru. Dan yang kedua bertawakal kepada sebab, ya, menyandarkan diri kepada sebab inilah yang dikatakan syirkun, kesyirikan, ya. karena dia menyandarkan dirinya kepada sebab. Ya. Nah, bukan kepada Allah ya. Mestinya dia sandarkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga makna mencurahkan diri untuk beribadah kepada Allah ya, Maknanya bukan meninggalkan ibadah eh, Bukan meninggalkan pekerjaan Afwan maknanya, bukan meninggalkan pekerjaan ya, Tetapi Maknanya adalah hati ini selalu terkait dengan Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah Subhanahu wa taala, sedangkan jasad ini tetap melaksanakan as-sa'yu fil kasb, usaha untuk mendapatkan naam kehidupan. Ya, makanan, harta dan yang lainnya. Maka keliru mereka yang nah berpaham berpemahaman bahwasannya eh, bertawakal itu adalah dengan meninggalkan sebab. Ya. Sehingga ketika dikatakan kenapa kamu keluar 40 hari eh, istrimu ditinggal, ya. Nah, ya, tawakal, eh, tawakal Allah Jawabannya mantap. Ya. Orang kafir aja dikasih makan, apalagi istri saya muslimah di rumah. Ya. Mantap jawabannya. Nah, akan tetapi salah menerapkan, ya. salah menempatkan ucapannya. Yang mestinya seseorang melakukan sebab-sebabnya. Iya. Dia menyandarkan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala kemudian melaksanakan sebab-sebabnya, hasilnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga makna mencurahkan diri untuk beribadah kepada Allah bukan berarti meninggalkan pekerjaan atau maisha. Tetap melaksanakan pekerjaan atau maisha bahkan pekerjaan dan maisha tersebut akan bernilai ibadah dengan niat-niat yang telah kita sebutkan tadi. Sudah masuk Isya ya? Nah, sudah. Nah, taib telah kita sebutkan berapa poin? tujuh poin dari asbab rizq, sebab-sebab yang mendatangkan rizki Allah Subhanahu wa taala. Masih tersisa beberapa sebab-sebab yang lain yang insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang biiznillahi taala. Nah, kurang lebihnya mohon maaf ya. Subhanakallah bihamdik Ashadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu Walhamdulillahi rabbil alamin.